إلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وسائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والملائكة المقربين والعلماء المصنفين والأئمة المجتهدين الإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري والمحاسبين وشاه عبد القادر الجيلاني وشاه بالقاسم الإمام الجنين البغدادي والشيخ محيد الدين بن شرف النووي وشاه بن حسن الشاذلي وإلى أرواح والي سمو وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأمات آباءنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا ومن أوصانا بالدعاء وعلماءنا النهضيين المؤسسين والمحافظين والمستمرين لهذه الجمعية المحبوبة وإلى حضرة نبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة وإلى أرواح أهل القبور لأخينا سوهيدي الفاتحة ولقضاء حاجاتنا وسلامتنا وسلامة أهلنا وأولادنا وأحبائنا وأصدقائنا وأصحابنا وأحبابنا وأقربائنا ونجاتنا ونجاتهم ونجاحنا ونجاحهم وسعادتنا وسعادتهم وتيسير أمورنا وأمورهم ولبركاتنا وبركاتهم بركة شاملة عامة في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل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 سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله الحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين يا قوي يا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 الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم بالله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الفاتحة sampai lupa Bismillahirrahmanirrahim ini No, tapi seperti kemarin itu kita juga tidak perlu terlalu fanatik karena toh pada akhirnya yang pakai yang pakai hisab juga kiai NU yang hisap jangan terlalu fanatik karena yang rukyat juga kiai NU NO. dan tawaran saya kedua-duanya dipakai saling melengkapi kelemahan rukyat itu kalaupun alatnya canggih tapi di bidang ishadnya kesaksiannya nyari orang yang memenuhi syarat syahadah syar'iyah soleh, adil, nggak maksiat nggak tahu ngapusi itu nggak tahu korupsi sulitnya bukan main mungkin saksinya begitu tapi apa hakimnya lepas korupsi nah, dari situ maka rukyat eh, punya kelemahan bukan lemah dalilnya tapi lemah bagaimana kita menyampaikan berita rukyat itu sampai menjadi keputusan hakim punya sedikit mendungnya di sana. Eh, makanya ngotot teman-teman juga jangan. Terus eh, hisap, eh, karena hitungan satu tambah satu mesti dua, tiga tambah tiga mesti enam. Tapi tetap ada kelemahan, ngitungnya pas. Cuma ngencengi apa bayangan serengenge karo bola itu itu jarak sak menit kan ya wis melaku tuh jane sak menit melaku sak detik ya melaku yang itu kadang-kadang ya harus dihitung meskipun hanya 0,0, sekian dan kenyataannya sesama hisab pun terkadang juga beda pendapat yang beda pendapat itu baik beda pendapat antara satu mengatakan sudah di atas ufuk satu mengatakan masih ijtima satu mengatakan masih di bawah ufuk atau kalau sudah mengatakan di atas ufuk semua kadang perbedaannya soal derajat ono sing ngarani wis patang derajat ono sing ngarani sik telung derajat nah ikhtilaf bainal fusaq itu juga dalil ala du'fihi ya. juga sebagai dalil bukti bahwa hisab pun punya kele kelemahan ya. rumusnya sebetulnya lemah itu kalau dengan lemah bersatu akhirnya kuat maka keputusan yang didasarkan dua metode itu sebetulnya lebih kuat dan tawaran saya bentuk memajukan antara hisab rukyat itu antara lain jangan serta-merta menerima laporan rukyat eh, apabila hasil rukyat itu benar-benar bertentangan dengan para hisab jami'an eh, semua ahli hisab mengatakan posisi hilal di sebelah selatan katulistiwa si pelapor rukyat bilang katanya di sebelah utara Katulistiwa itu gak bisa diterima loh nah, itu lah nggak bisa serta merta pokoknya rukyat itu tidak bisa semua ahli hisab mengatakan sik tanggal likur. sik tanggal likur berarti menipu likur duduk telung puluh apalagi satu dia ngotot wis delok aku itu tetap gak bisa di nggak bisa diterima. Nah, kalau hisapnya sudah mungkin imkanur ru'yah dan rukyatnya juga sudah berhasil, apalagi eh, apa hal ikhwa tentang berita ru'yat itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ahli hisap. Posisi hilalnya di mana? Di sini cocok. Ngadepin nanti miring ini cocok berapa menit sekian menit kira-kira cocok nah hisapnya oke okay, rukyatnya juga oke okay. itu kalau diputuskan meskipun sedikit ada kelemahan baik menowo ada kemungkinan si syahidnya ini mungkin tahu ngapusi baik menowo syahidnya itu mungkin pernah tarkus sholat kan begitu kelemahan dari sisi syahadah itu dilengkapi apa dikuatkan oh, apa ditakyid eh, di apa nah, dikompensasi oleh apa hisab begitu juga misalnya hisab hisab itu kalau oke okay semua semua ahlu hisab menyatakan sudah tiga derajat lebih ya itu sebetulnya juga mesti sudah tapi kadang-kadang ahlu hisab berbeda pendapat ada yang mengatakan sudah imkanur ru'yah Ada yang mengatakan baru wujudul hilal Nah itu ojo serta merta pokoknya wis dok rioyo ojo ya. Hisapnya hilaf, Tapi ternyata ada laporan yang sangat akurat Orangnya juga jujur berhasil ru Nah kelemahan hisap dalam arti ada ikhtilaf bainal husab itu bisa ditutupi dengan terbukti berhasil ru'yah. Nah ini kan sebetulnya apa saling saling menguatkan. Lek iso ngono jane gak usah tukaran. Terus bentuk ketiga gabungan antara rukyat hisab menurut saya karena Indonesia itu situasinya begini, Asia begini, banyak mendung, banyak hutan, sulit sekali kadang meru'yat kalau eh, semua ahlu hisab atau minimal mayoritas ahlu hisab sudah mengatakan imkanu ya ada yang nawari sapi sembilan juta setengah Nah, sementara masih saya tawarkan ke tetangga sopo sing urun karena 9 juta setengah dibagi 7 Kira-kira 13,6 1 eh, juta 360 lah Sekitar sekian itu Terus nanti kalau Misalnya dapat 5 orang apa 4 orang Saya yang nutup Sama melok-melok ya oleh Mas Raul Amin, amin, amin. Zaman kengasek Wede jam ini. sembilan juta setengah. Jadi begitu. Bentuk ketiga eh, mayoritas apalagi semua ahli hisab sudah menyatakan di atas ufuk bahkan imkanur iya. Tapi seluruh titik Indonesia nggak ada yang berhasil, nggak ada yang berhasil. Nah, terus daerah baratnya Indonesia apa Sri Lanka, apa Pakistan, apa Saudi itu berhasil merukyat dan sekalian kita juga minta informasi yang akurat dari Saudi yang katanya berhasil merukyat posisi hilalnya di mana berapa derajat itu kalau hitung-hitungan hisapnya mungkin sebetulnya Indonesia juga sudah bisa dok malam itu Misalnya menurut rata-rata hisap Indonesia Barat Jakarta ini satu setengah derajat dan belum bisa di rukyat. Ternyata Saudi tiga setengah derajat. Nah, nah, karena jarak Indonesia Saudi itu empat jam, pantas kalau jarak derajatnya dua derajat. Sini satu setengah, Saudi tiga setengah kan pas. Karena per jam waktu itu rembulan itu naik derajatnya setengah derajat kan 360 dibagi 30 hari berarti 360 dibagi 30 sama dengan 12 ya sehari semalam naiknya derajat rembulan itu rata-rata 12 derajat karena sehari semalam 24 jam berarti per jam setengah derajat karena Indonesia Saudi jarak 4 jam Berarti Indonesia Saudi jarak derajatnya dua. Nah, kalau Indonesia menurut hisap satu setengah, ternyata Saudi berhasil meruyak sekitar tiga setengah atau empat lah namanya kiro-kiro ya. Itu berarti eh, akurat sebetulnya hisap di sini tadi, karena pas nyatanya. Saudi sekian nyatanya pas informasinya apalagi Saudi juga bisa ngirimkan gambar lewat apa online itu langsung di layar sama internet. Ya. Nah, saya kira begitu itu uh, kita bisa ishad ala syahadat. Jadi berita kesaksian sana disumpah lagi disampaikan ke apa, ke Indonesia. Dan itu sudah sangat memungkinkan. Maka menurut saya Mbak Menowo rata-rata anggota hisab sudah menyatakan oke okay, uh, eh, ngedok itu jangan jam 7 sore ngedok itu sekitar jam 11 malam. Jadi eh, jam 10 sini Saudi kan maghrib atau jam setengah 10 lah sini maghrib ada proses-proses apa ishat macam di ngedok oleh Mahkamah Syariah Saudi. Berarti kalau dalam jam 11 kan sudah ngedok mana Indonesia rapat lagi Oke, okay. terus sana juga ngirimkan gambar lewat internet rembulane. Oke, okay. sudah. Itu menurut saya itu nggak berdasarkan nggak berdasar kisah itu sebenarnya. Kalau Menteri Agama ngejok itu, ya, itu juga berdasar kedua-duanya. Hisapnya oke, okay, rukyatnya oke. Okay. Lah rukyat di Khorijal Balad itu menurut saya mbuh hmm, fikirnya gimana? Menurut saya itu masih muktabar syar'an kalau derajatnya memungkinkan. Dan saya sendiri itu husnudon Barangkali yang dimaksud Imam Syafi'i ikhtilaful matlah beda matlah, beda tanggal, itu kalau derajatnya tipis. Jadi Indonesia Barat hanya 0,3 dan belum mungkin. Nah, atau Sri Lanka hanya 0,3. Eh, kalau Jakarta belum, memang sangat mungkin. Nah, tapi kalau Sri Lanka tiga derajat ke Jakarta belum lu terus ngilmu apa? Kalau Saudi lima derajat Jakarta belum itu loh, kan gak mungkin. Ini. Nah, jadi ikhtilaful matla itu beda wilayah, mungkin beda tanggal kalau derajatnya tipis dan itu begini. E, misalnya Jakarta tadi kan satu setengah Indonesia Tengah, Bali, NTB, NTT itu tinggal satu derajat, ya kan dikurangi setengah. Irian Jaya tinggal setengah derajat. Nah, ada kemungkinan eh, Papua Etani Papua Nugini itu masih nol. Kalau Papua Nugini melok rioyo Indonesia karena masih 0,3, 0,2, monggo. Tapi etani Papua Nugini kan besoknya. Eh, sehingga Papua New Guinea karo etane kan yo gandeng ae. Tapi tanggalnya bisa beda. Jadi ikhtilaful matla itu memang mungkin kalau derajatnya tipis. Ojo serta merta itu kan rukyatnya Saudi kita nggak bisa, ojo ngono. Ditelok rukyatnya Saudi pirang derajat. Kalau rukyatnya Saudi hanya dua derajat, sini nol. Kalau rukyatnya Saudi lima derajat, sini tiga. Sana lima, sini tiga. Nah itu menurut saya begitu itu gabungan apa? Iya, Diusulnya integrated tapi ada koyetnya lagi. Nggih. Napa? Ada koyet bahwasanya derajatnya itu nah memungkinkan. Nggih. Dan eh, makanya barangkali hisapnya beda tapi ternyata rukyatnya hasil. Berarti hisap ini mau bener. Kan begitu. Lek iso lek hisap sik beda ya jadi dok riyo Lah kadang kanca-kanca meskipun hisape iya iki beda karo kono, sing kene ngriyaya sing kono burung padahal padha-padha ahlu hisap. Apalagi lek ngono kan mrikine padha. Garis lintangnya Asak jane anu. Teori wilayah hukum itu bukan dasar untuk menetapkannya, tapi pemberlakuannya. Jadi doknya Menteri Agama itu berlaku sampai di mana itu wilayah dulu hukmi hanya berlaku di Indonesia. Andai wong Papua Papua Nugini gak melok melok kak dosa. Lah iso sing kula eh, dari mana dia memperoleh keyakinan bahwa besok Rioyo itu jangan hanya mencari informasi dari Indonesia dok. Gabungan hisap plus rukyat meskipun di Saudi barang pokok derajat dewi, eh, Dhuwur. Lah nanti ketika dok perkara Sri Lanka nggak ngedok urusan dhewe. Tapi kita ngedok dan berlaku seluruh Indonesia. wilayah hukmi pemberlakuannya tapi kita yakin besok Rioyo itu ya dari ini, dari ini, dari ini. Sementara ini kan Eh, yang baru dikembangkan kan masih ASEAN. Itu aja dulu mekur Indonesia toh ini wilayah dulu. Aman. Hukmi pemberlakuannya plus merukyatnya. Lagi, iya, lele iso pemberlakuannya wilayah dulu hukmi, tapi merukyatnya sampai ke Pondok liya Lele Lek perlu cino-cino barang merukyat. Kedutaan kan yo banyak duta kita yang muslim, di sana sana. Tugasi kon ya toh ning Cina-Cina bareng. Iya datanya jelas. Terus apalagi misalnya cino karo ini garis lintangi padha. Garis putih. Ah, belum berani ke sana. kalau yang gumun, itu jane wong wis pinter kabeh tetap hmm. Kulo tetap buatan setuju. Makanya sing lagi top rumit. kulo maturikan buatan. Kulo nuwun para ahli hisab, inkaren ahli hisab. Iku jangan ngedok besok Rioyo sebelum berkoordinasi dengan sesama ahli hisab. Ini ahli Toriko, ianya hisab. Ini ahli Toriko, ianya hisab. Ini kepatuannya 100%. Ini kepatuannya 100%. Ya, nah? tiba EB itu. Masuk 100% salah. 100% kan dunia kebenarannya juga 100%. Ini nyatanya beda mesti orang yang salah. Gak situ 100%. Apa maneh sing al mungdir wis. anadir Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya 70 berapa? 80 Loh. Hadis nomor Oh, sumu li ru'yatihi itu kalau kasih di makna takka. Sumu padha poso sira kabeh li ru'yati setelah meru'yat hilal. Li makna takka. Wa aktiru riyoyo liru'yati setelah meru'yat hilal aftiru duduk mokel ya, mokel mokel bukoi duduk tapi aftiru fitri idul fitri kalau zaman bukoi datang dengan ru'yatul hilal kak mangan sabulan jadi maknai buko aftiru fa'in gumma lamun dialang-alangi mendung alaikum atas sirokateh saat milu mongko nyampur nak nyampurnakno sira kabeh sakda salah sakban telung puluh hino muttafaqun alaih. Berikutnya sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi suku dan lakukan manasik laha juga setelah meru ya Manasik haji itu kapan wukufnya? Itu tidak didasarkan hisabnya tapi juga ru'ya. Ru'yatnya ini ya saiki iki. Iki mau wong-wong rukyah untuk menentukan tanggal sembilannya kapan. Ustaz Murtado rukyah sing plus mulai bisa. Fa'in rumma jika dihalangi awan alaikum atas kalian semua, fa'atimu sempurnakan salatina 30 hari. Fa'in syahidah mus, syahidani musliman jika menyampaikan kesaksian adanya rukyat dua saksi yang kedua-duanya muslim tentu juga plus syarat-syarat lain itu syahidah ini adlain ini fasumu berpuasalah wa akhiru dan berhari berhari rayalah berdasarkan dua saksi sumu li ru'yatihi wa akhiru li ru'yatihi Fa'in hala jika menghalangi bainakum antara kalian semua wa bainahu dengan hilal sahabun awan mendung fa'akmilu iddata sya'ban maka sempurnakan bilangan sya'ban jangkep 30 hari wala tastaqbilu syahra jangan mendahului bulan Ramadan istiqbalan dengan benar-benar mendahului poso disik Turung masuk poso wis poso cerene menurut intuisi saya. Sekarang sudah Ramadan. Ya nggak boleh. Atau Ramadan turung teh wis tak wis takbiran ya nggak boleh Itu. Berdasar impen. nah tapi mereka yang takbir juga menakut-nakuti wong awam ya. ya. Sambian wis krungu takbir poso tambah haram. Eh. Karo wong awam diwalik, salahmu sik poso takdir. Sing salah sapa? Wong sik poso kok takdir. Wala tasiru Ramadan. Jangan kalian mensambung Ramadan Biyaumin min syakban dengan sehari dari bulan syakban. Tanggal 30 yaum syak itu jangan berpuasa. Nah. Iya. Apa? Terus iya. pokoknya jangan. Berikutnya al-harbu khid'ah atau khud'ah. Yang namanya perang itu harus pandai-pandai menipu kalau tidak ingin ditipu. Politik ya, itu juga harus pandai menipu kalau tidak ingin ditipu tapi yang ditipu itu musuh bukan teman sendiri sayang saiki sing ditipu koncoy cewek e Si Gustur kadang membuat statement sulit dipahami, kelihatan mencela-mencele. Itu sebetulnya agar langkah politiknya strateginya, target-targetnya sulit dibaca orang Yahudi, sulit dibaca orang Kristen. Itu loh. Lah ngono nggak ngerti tambah tambah protes. Ya. Karena kalau membawa kepentingan sekian juta umat, kelurusan, kejujuran gampang ditebak oleh apa Yahudi oleh komunitas-komunitas Kristen oh arahnya ke sana paling-paling ku sing maring ini sing dadi roise kono sowani dhisik nah gitu loh oh, namanya perang itu ya khid'ah ah tidak harus perang fisik iya. iya bahkan kalau perlu kelihatan ngomong iya padahal tidak Loh, itu harus. Ya. Sebab kemaslahatan Islam itu jauh lebih penting daripada sampean terlalu jujur kepada orang Yahudi, orang Nasrani. Terus sama lek kejujuran ini terus api. Nah yang nggak biasa pelindutan wiritono aja, aja politik ya. nggak bisa tahu dia ya pelintutan hmm. kalau sampean pinter tauriah ya monggo qala fal fa'ala qala nyalut duit, kak duit duit. Padahal yang duit. Ngomong kak duit duit, ai milkan hakikian. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Aku kak melok duit. Lah Imam Hanafi dia ya, ya pakai tauriah begitu. Ketika dipaksa mau jadi hakim negara, enggak mau dia. Mboten kula niki tiyang goblok, mboten sakit dadi hakim. Ngoten. wong alim kaya ngono kok goblok sih lho. Pokoknya dengan mengucap begitu maka saya nggak bisa jadi hakim. Kalaupun akhirnya saya ternyata pinter, aku goblok, berarti kan saya kadip, eh, saya goro, Nah, kalau hakim korok kan nggak layak jadi hakim. Jangankan hakim saksi aja harus jujur, apalagi hakim. Lah saya kan sudah terbukti korok, kong pinter kok ngaku goblok. Jadi kalau ternyata saya pinter, tetap nggak layak jadi hakim karena kadin. Kalau ternyata saya jujur goblok temenan, ya tetap nggak layak jadi hakim. Oh goblok kok jadi hakim. Itu pinter-pinter bersilat lidah. Al-har al kita. Kita. Kita. Pak, tak mencela-mencela. Lek nih kayu nih jeruk banyu, kayu nih bengkong. nih kayu nih gak menjelamin mencelim Situasinya banyu itu kan yang mengelilingi kayu itu. Situasinya yang gak bisa lurus. Ini. Ini. Udah. Itu ceklen sampean berpolitik. Saya ditanya orang di telepon lo Ustaz kan kenal itu, itu kan kader NU loh saya nggak sebegitu kenal saya itu kader NU yang jadi jalur pondokan. Kalau yang dari jalur kampus begitu saya nggak sebegitu kenal. Padahal yo ya kenal tak boleh. Dan eh, saya ngomong kurang kenal. Pikir saya juga nggak ngabusi. Pertama harus ada sesuatu informasi yang harus saya amankan. Itu amanah. Yang kedua dengan bilang nggak patek kenal, saya nggak ngabusi. Karena eh, dia NU, saya tahu. Dia kader NU, saya tahu. Dia kader PMII, saya tahu. Tapi sekarang gaya kelam rupanya opo, saya nggak tahu. Dari semua informasi tentang dia itu yang tahu, saya saya tahu kan ideologinya ini ini ini. Eh, saiki dhek mangan saya iki turu neng gaya kelam gawe opo saya kan saya nggak tahu. Makanya saya tanya, saya kurang tahu. Yang digarap ego. <laughs> Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu tidak boleh menyentuh mushaf illal mutahharun kecuali orang-orang yang disucikan maksudnya telah bersuci e, la karena ya masu rofa itu mestinya la nafi tidak menyentuh mushaf kecuali mutoharun tapi kenapa kok dimanai jangan yang pertama kadang la nafi juga dimakna nahi yang kedua, la itu dianggap nahi pun nggak apa-apa. Dan jazm itu tetap tidak harus la atau la yamassi. Boleh la yamassu, aman buka mana iklale. Eh, untuk eh, jadi muda. Itu boleh mutu, boleh mudah, boleh muti, eh, Sehingga kalau saya baca la masuk, itu tidak harus rofa bisa juga dia jazm. Lah dia ya kan nggak apa Artinya tidak salah 100% begini. Lain antum. Jangan menyentuh mushaf kecuali orang-orang yang sudah bersuci. Nah, sebagian orang yang mengatakan tidak perlu suci mengatakan bahwa yang dimaksud mutahar itu kan muslim. Nah, kalau belum muslim memang najis. Dalilnya innamal musyrikuna najasun. Karena yang najis itu musyrik, maka setiap muslim suci sudah. Sehingga tidak perlu wudhu-wudhu. Pokok muslim nyentuh. Muslim itu sudah dinamakan suci. Karena yang najis itu uh, musyrik. Begitu. Makanya mereka mengatakan nggak perlu wudhu karena sudah muslim. Nah, cuma pada mereka juga dikejar. Kalau begitu sholat yang nggak usah wudhu karena zaman <laughs> sudah muslim, sudah suci. Tangan sampean taek kok ini iya, tetap muangan naik. <laughs> Wis muslim kan suci. Ya nggak bisa loh. Nah, itu konteksnya konteks suci akidah, najis akidah, Jangan dibawa-bawa pada masalah najis atau suci fi fikih fisik dohir. Nah, eh, salah di situ. Terus eh, mereka mengatakan lagi fi kitab maknun. Maknun itu dalam kitab yang tersimpan. Berarti tersimpan di laukul Mahfud. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Eh, ka'annahunna baidun maknun eh, bidadari surga itu putihnya kayak putih telur yang tersembunyi, tersim, tersimpan. Maknun itu maknanya tersimpan, tersembunyi. Nah, kitab yang masih tersimpan, tersembunyi itu kan yang di lauhul mahfud. Makanya konteksnya yang tidak boleh disentuh itu yang di lauhul mahfud. La yamasuhu ay Quran yang di lauhul mahfud illal mutaharun ay malaikat. Di jin setan nggak boleh menyentuh. Yang boleh menyentuh hanya para malaikat yang sudah suci-suci itu. Ibnu Taimiyah membantah begini, lo nggak begitu. Saya nggak bisa serta merta begitu karena yang dimaksud yang belum mahfud maka seneng dunia najis najis oleh orang kena gunung. Kalau yang belum mahfud saja hanya boleh disentuh yang suci, maka yang sudah turun di dunia juga hanya boleh disentuh yang suci. Jadi sama yang di sono hanya disentuh malaikat suci, yang di sini juga hanya disentuh manusia yang sudah bersuci. Sama. Dan makanya menurut Ibnu Taimiyah pun magang mushaf harus su suci. Alasannya kias itu, mengkiaskan yang di loh mahfud itu. Terus eh, kalau menurut saya penafsiran itu di loh mahfud itu ketinggalan zaman karena ada tangzilum min rabbil alamin. Itu nyata-nyata lafaz setelahnya la Ilan ilal mutahharun tangzilum min rabbil alamin yang sudah diturunkan dari Allah kok masih bilang yang di mahfud. Dalam ayatnya bilang tangzilum min rabbil alamin. Itu ketinggalan zaman. Nah, gitu. Nah, dia terlalu terpaku pada makna maknun, nggak melihat tangzilum min rabbil alamin. Nah, kalau kita Quran yang di dunia dengan merujuk lafaz tanzulul rabbal maknun itu maknanya tidak mesti mastur. Maknun itu maknanya juga bisa mahfud, dijaga, tidak harus disimpan. Dijaga. Nah, bahwa yang dijaga itu Quran yang sudah turun di dunia. Itu yang perlu dijaga karena yang tangan-tangan jahil itu ada di dunia itu. Menurut Quran pun Eh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, kami pula yang menjaganya. Nah, berarti yang dijaga itu Quran yang sudah turun itu. Nah, kalau Allah hafid, maka Qurannya mahfud. Itulah. Fi kitabin maknun maknanya fi kitabin mahfud. Kalau yang mahfud itu berarti yang sudah inna nahnu nazzalna. Nah, itu cocok dengan tanzilum merobil alamin pas depan pas tengah pas belakang pas di pas pas ya, tapi ya memang pas jadi tetap Quran yang ada di dunia terlebih apa ditambahi hadis Nabi itu Allah masal Qur'ana illa tohirun jangan menyentuh Quran kecuali orang yang suci ini termaktub dalam surat panjang yang dikirimkan Nabi bersama Ibnu Hazm ke Yaman. Di sana banyak aturan tentang kisos, tentang hukum had, tentang nisab-nisab zakat, tentang mawarid. Terus termasuk di sana ada kalimat Allah masal Qur'ana illa tahir. Karena ini termasuk dalam surat panjang yang dikirim ke Yaman, berarti yang dimaksud Quran yang ada di dunia dan yang dilarang itu ya manusia bukan malaikat. Mosok kirim ke Yaman yang dimaksud malaikat. Hmm. Apa orang Yaman itu malaikat semua? Hmm. Pokoknya begitu. Ya, itu yang dulu itu ya. Kecuali punya niat yang suci. Wong saja harus suci apalagi menafsiri. Suci dari kesalahan, ya suci dari kesalahan itu ilmunya harus cukup eh, alim cerdas alim nggak cerdas masih kepleset alim itu bahan ilmunya banyak tapi kalau nggak cerdas dia nggak mampu menghubung-hubungkan antar berbagai variabel itu cerdas toh bahan kurang nah. Awak iki dari tanggal sisi tanggal sepuluh. Untuk gue gue ya, tau. Doan. Doan. Ya, bersih dari kepentingan, bersih dari kedengkian dan macam-macam. Kita lanjut. Al-Fatihatu lima kuri'atlah. Al-Fatihatu utawi Fatihah iku lima kanggo apa wae kuriat kang diwaca apa Fatihah lahu untuknya. Jadi Fatihah itu bisa dibaca untuk maksud apapun. Tapi ya maksud yang baik-baik. Ojo kok Al-Fatihah muka-muka tak komboi metu. <laughs> ya ora nek. Ini lima lah itu yang baik. Karena Quran itu baik diawali dengan Fatihah, diawali dengan Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahmanir Rahim. Maka untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan rahmat, ojo menfatihai sesuatu yang mendatangkan laknat. Yang dibaca ar rahman ar Rahim tidak yang dilakoni laknatullah. Enggak pas. Ini Wis sampean-sampean pokoke ndongane apa ae Fatihah iki. Angel-angel wis Fatihah. Ah, Nabi Zaujah. Iya. Ditolabi zaujahi Al-Fatihah. Al-Aula, Al-Ula wa Thaniyah. Hebat. ada Pak. Ya, Nek sampean serius temenan pengen oleh Ya. ibu sholat hajat patang rokaat. Mari ngono terisi itu sani istighfar. Sakarmu ping sepuluh ping pun sakarmu. Terus sholawat. Ping sepuluh ping satu ping sewu sakarmu. Nah, terus moco tungane Nabi Musa sing kepepet-kepepet itu mari ngono maca tungane Nabi Musa pas njaluk jodoh ya ditutup karo donga tawasul teko Kanjeng Nabi insya Allah keturut sing tungane Nabi Musa pas kepepet Allah malakal hamdu itu ya kal faraju wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa ilaikal balad wala haula wala quwata illa billahil alil azim iku diwaca ping pira sakarepmu. Terus mari mono maca dongane Nabi Musa setelah nulungi Sapura itu. Nulungi Sapura waktu di angkat karo tangan kiwa nyawang Sapura uh kentole cek putih sama Kentole Langsung kepingin iya. Ternyata Sopuro juga kepingin Nabi Musa juga kepingin pas tunggu ketemu tutup nah, Nabi Musa pun akhirnya berteduh di bawah pohon sambil berdoa summa tawalla ila dhilli faqal rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir min khairin nah, ya. Jadi orang tapi ini cocok yang dua ini juga pak. Ingat tadi <laughs> Juga yang punya bisa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, benar-benar aku membutuhkan eh, kebaikan yang kau turunkan padaku. Saya membutuhkan kebaikanmu ya Allah. Nah, nanti, nanti terus Doa tawasul itu Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmat yang dulu itu ya. Katakan doanya di sini. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Lego sebutan. Fi hajati hadhihi. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadi mungkin-mungkin dang oleh cucu ingkang sae lituk doli maknane lituk doli muka-muka dang kabul hmm. segera terkabul Allahumma fasyafi'hu fiyya Allahumma fasyafi'hu fiyya itulah tanya Yeah. ya. Al-Fatihatu lima kuriat, salah. Berikutnya Iya. Qada itu Terus, coba. tidak tidak boleh mana ikan itu. Engkau enggak boleh mulai An Nu'aim ibn al-Mujmir radhiyallahu anhu qala sallaitu khalfa Abi Hurairah saya salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a lalu Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim ngimami itu pakai bismillah jangan tidak pakai pertama ada dalilnya kalaupun ada dalil Nabi pernah Eh, tidak memperdengarkan lam yusmi'na bukan tidak membaca tapi lam yusmi'na tidak memperdengarkan bacaan bismillah itu hanya yufidul jawaz bismillahnya lirih oleh dikeraskan sun sunnah bukan berarti yang lirih itu yang sunnah apalagi wajib terus banter bid'ah bukan eh. ini yang sunnah jadi kalau sesuatu itu pernah ditinggalkan Nabi dan pernah dilakukan, maka melakukannya sunnah, bukan kok meninggalkannya yang sunnah. Kalau Nabi eh, misalnya kadang puasa Senin Kemis, kadang tidak. Tidaknya itu hanya untuk menunjukkan jawab. Posone sunnah, ojo diwalik, nggak posone itu sunnah. Posone mubah, ojo mubah usul fikih kamai dan kalau sesuatu itu tidak pernah ditinggalkan Nabi sama sekali maka itu ya dulu ala anak wajib dulu sebaiknya khutbah ini Nabi tidak pernah khutbah tanpa duduk di antara dua khutbah ulama menyimpulkan pada duduk itu wajib sebab andai boleh tidak duduk. Sesekali mesti Nabi itu pernah tidak duduk untuk menunjukkan itu uh, apa? Uh, wajib. Uh, enggak wajib. Terus tartib fil wudu itu dalilnya ulama kan ya begitu. Tartib wudu itu dalilnya Nabi itu saben wudu mesti tartib. Tidak pernah sekalipun wudu yang tidak tartib. Berarti tartib itu wajib. Sebab andai tartib itu enggak enggak wajib sesekali mestinya Nabi pernah tidak tartib apa liyadullah ala annahu mubah. ini Itulah. Jadi mubahnya itu tidak tartibnya itu andai pernah. Ya. Nah, makanya seperti taklif basuh wajah tiga kali, pangan tiga kali. Itu kadang Nabi tiga kali, kadang dua kali, kadang sekali. Di sini dulu ya. Ada di sini. Hadisnya di sini. E, eh, basuh wajah sekali, masuk tangan dua kali, musab kepala sekali, tapi kadang tiga tiga kali. Ya, tiga kalinya sunnah, kadang tidak tiga kali. Biar sampean tahu bahwa tiga kali itu tidak wajib. Enggak tiga kali pun juga mu mubah. Wajib diwalik. Enggak tiga kalinya sunnah, tiga kalinya Ubah, aja ngono. Nah ini Nabi banter tapi sesekali tidak tidak banter, tidak keras bismillahnya. Itu berarti sunnahnya banter, ya, enggak nah, banter. Nah kita melihat kondisi makmumnya campur. Ada yang sepaham dengan sampean, ada yang tidak. Maka keraskan bismillah. Kalau sama enggak mengeraskan bismillah, makmum yang mewajibkan bismillah jadi sah ini mau coba imam mau coba nah kalau selama sholat dia sah mau coba imam maka sholatnya tidak sah karena sholat mutarot sholat apa ragu-ragu mama yang menyebabkan makmum ragu-ragu karena imam membacanya tidak keras Kecuali kalau itu sudah jadi kesepakatan semua pada maklum semua bahwa di sini itu imamnya mau bismillah tapi kiri. Semua makmum tahu, maka dia makmum ya tetap mantep Nah, ya nggak mungkin. Ya, Sing paling aman itu ya dibanter itu. ya yang berpendapat tidak perlu banter tidak sampai membatalkan yang berpendapat eh, sunnah banter dan wajib baca bismillah langsung mantep ya, pecah itu langsung kalau baca bismillah ayatnya di tengah-tengah tengah-tengah surat awal surat tengah itu a'udzubillah terus baca ayat langsung nggak pakai bismillah sunnahnya pakai bismillah itu di awal di awal surat kalau di tengah-tengah surat kita pakai a'udzu a'udzubillah Faidah Quran Al-Quran Fas'a'id billah minasyaitan Ada surat baru bismillah Di tengah-tengah surat Cuma A'udzubillahi kan gak keras kan Walladhi nafsi biadi Terus ada sebagian pendapat itu mengatakan Bismillah itu tidak wajib. Ya dibaca tapi sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah lirih. e, kalau Bismillah itu wajib mestinya keras, Alhamdulillahnya keras wajib. A'udzubillahnya lirih berarti sun, sunnah. Bismillahnya lirih berarti sunnah. e, e, jawabannya tidak semua yang lirih itu sunnah. Tahiyat itu lirih ya tetap tetap wajib. Iya. Gak mesti senasen ya. Tidak, nah, iya. Pokoknya kudu cerdas. Terus eh, kita lanjut. Pokoknya baca Bismillah. Semayakul kemudian Abu Roro berucap, Waladi nafsi biadi, demi Allah yang mana diriku ada di tangan kekuasaan Allah. Inilah hukum, Janganlah usab dihukum. Karena solatannya itu tambis. Ya, nah? Kecuali kalau itu solati. Ini setu ingsun iku la usab ini yakti nyerupake ingsun kum ing sira kabeh solati ing solati usun. tapi kalau solatan berarti la asbahukum sungguh saya ini orang yang paling mirip di antara kalian semua opone yang paling mirip solatan solatnya mirip dengan solatnya siapa di Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Rasul itu solatnya persis ini mau berarti pakai bis inilah dikeraskan Berikutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'tum alhamdulillah, apabila kalian baca Fatihah, alhamdulillah Fatihah, faqra'u bismillah, maka bacalah bismillah. Alasannya Nabi bismillah suruh baca, innaha ummul Qur'an karena Fatihah itu ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an, wa ummul kitab, induknya kitab, wasab'ul matani tujuh ayat yang harus diulang-ulang. Nah kalau eh, kalau bismillahnya hilang, tinggal enam ayat. Wa bismillah ihda ayatiha. Sedangkan bismillah itu salah satu ayatnya. Madhab yang mengatakan bismillah nggak usah, akhirnya fatihahnya tinggal enam ayat. Itu supaya fatihah tetap tujuh ayat, maka sirotol ladina an'amta alaihim satu ayat ghairil maghdub alim. Tapi itu kurang populer. Kenapa nggak populer? Maknanya masih gandeng. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Itu kan lek diputul nggak pantas. Ya. Terus akhirnya ahli kiro asabah yang lain tidak mengatakan kalau itu apa? Ya, ya, itu dua ayat potongan. Ya madhab itu aja. Tapi yo monggo-monggo lah, jenenge kul alasan. Rawahu Tarakuni wal Bayhaqi wa ghairuhuma fi isnadin sahih. Bahwa bismillah bagian dari ayat Quran itu bi isnadin sahih baik mauquf maupun marfu. Berikutnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena yaftatihu salat Nabi mengawali membuka salat juga dengan bacaan bismillah. Berikutnya dari Anas, Anau sesungguhnya Anas suila ditanya an Rasulillah tentang bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya apa sih Nabi itu kalau baca di dalam sholat, Anas menjawab kanat kiraatuhu madden. Bacaannya Nabi itu panjang. Itu loh, enggak kesusu-susu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata menirukan bacaan Nabi itu pakai bis bismillah alhamdulillah arrahmanir rahim maliki yaumiddin akhrajahul bukhari kalaupun orang lain itu kan bukan bukhari itu kan bukan bukhari Nah yang terakhir ini rawahul bukhari sokeh mesti bahwa nabi itu fatihah pakai Bismillah menurut yang ditirukan Anas bin Malik. Nah, lagi perbedaan kita dengan orang lain sebagian tapi nggak semua. Kita itu makmum pun wajib baca Fatihah kecuali makmum yang telat datang imamnya ruku Allahu Akbar langsung ikut ruku tanpa Fatihah niru prakteknya Ali ketika telat itu Ali kan pernah loh telat karena nggak mau nyalip orang tua Sampai di masjid Nabi sudah ruko, takbir langsung ruko, fatihah ditanggung makmum. Tapi oh ditanggung imam. Nah kalau dia sempat baca fatihah, meskipun sudah dengar bacaan imam, ya tetap wajib baca fatihah. Dalilnya kita la sholat kaliman lam yaqra di fatihatil kita Tiada sholat bagi orang yang tidak membaca fatihah Fatihah. Jadi nek gak maca Fatihah salatnya gak sah. Itu. La salata liman lam yaqra bi Fatihatin kita. Terus mereka pakai logika, loh kalau sudah dibacakan imam, sudah dengar imam, nggak perlu karena imam itu sebetulnya mewakili para makmum, para jamaahnya. Gitu eh, terus uh, imam itu ibaratnya jubir kalau jubirnya sudah bicara, maka rombongan lain nggak perlu bicara. Nah, gitu loh. Sudah diwakili imam. Dalam beberapa hal imam doa, makmum cukup amin amin. Nggak perlu berdoa. Nah, menurut kita enggak. Kalau memang imam itu jubir, ya nah, eh, apa bacaan imam itu bisa menggugurkan bacaan makmum? Kalau fatihahnya imam bisa menggugurkan bacaan makmum, Kenapa imam sudah baca kabirau, makmum juga tetap membaca kabirau? Kenapa imam sudah baca ta'awud, makmum tetap baca ta'awud? Kenapa imam baca Rabbil Firli, makmum juga tetap baca Rabbil Firli? Imam baca Subhanahu Rabbil Azimi, wa bihamdih, makmum tetap baca Subhanahu Rabbil Azim. Podo-podo bacaan imam itu menggugurkan imam, menggugurkan mak, makmum. Mestinya yang digugurkan dulu kan sunahnya. Ya, nah? bukan yang wajib dulu. Anehnya yang wajib gugur, yang sunnah tetap dibaca. Ya, kalau saya yang sholat, oh kok kan Robi atau Robi Firli nggak mau moco, Fatihah kata ya, moco, kok mana Robi Firli? Kan begitu. Jadi sholat itu meneng dua duwe ngono tok. Siapa supire. Wis ana supire. <laughs> Fatihah dijupiri imam. Apa maneh iftitah wajah jibia, nah, Jadi lucu kalau dia ngotot-ngotot tu moco. Aku bilang moco bareng sing perdu. Tambah nggak moco alasannya sudah diwakili ima Itu logika yang salah. Lae ya enak. Oh, seneng iya. oh, tak. Koncone salam. Wis diwakili. Madhab Hanafi Saya nggak ngomong madhab Hanafi Orang itu kalau bilang pulang daerah Hanafi Ngomong tak hormati tapi kalau dia ngilok-ngilok nih kita, terus berargumentasi sendiri, <laughs> ya tanggi boleh enak. Iya. Tapi kalau kula ngeten dari anakku Ustaz, oh, monggo, lo tambang ngono. <laughs> Lek Maliki itu enggak mewajibkan bismillah. Lek Hanafi enggak mewajibkan makmum baca Fatihah. Nah ya, terus uh, eh, nanti perbedaannya lagi kalau dengar nggak usah baca, kalau nggak dengar baca. Begitu. Hmm. Okay. Kalau pada saat imam baca doa, baca keras, okay. kalau fatihah kan baca surat. Okay. Ada yang berdalil. Lah ya itu. Fastami'u lahu. Eh, bacaan apa perintah fastami ulahu itu apa apa mesti hukum hukumnya mendengar yang wajib atau tidak itu belum tentu karena tidak semua perintah itu berakibat wajib apalagi eh, ayat itu konteksnya turun ketika ada khutbah Orang-orang ketika cabut tau pada ngobrol lain. Wih, leon Qur'an Quran iku no. artinya dengarkan khutbah. Makanya menurut ulama itu dalilnya supaya mendengarkan khutbah ayat itu. Ya. Nah, perkara mendengarkan Quran itu wajib apa sunnah itu kalau dari dalil-dalil yang dulu itu itu menunjukkan sunnah. Kenapa? Pahalanya sekian, naik sekian derajat. Sesuatu itu kalau dilakukan hanya berfungsi meningkatkan derajat itu sun sunnah kalau sesuatu itu menentukan sah tidaknya sesuatu itu berarti menjadi wajib makanya Imam Syafi'i itu otot jamaah itu sunnah muakkad salat jamaah itu loh sunnah muakkad tidak wajib kenapa karena fungsinya jamaah itu bukan untuk mengesahkan sholat eh, fungsinya jamaah itu untuk meningkatkan derajat kalau dianggap wajib, berarti kalau nggak jamaah dosa. Ya, nah? Kalau dosa nggak dapat pahala. Padahal menurut Nabi nggak jamaah itu masih dapat, tapi dikit. Kalau jamaah, lah karena jamaah itu berfungsi meningkatkan pahala berarti dia sunnah, bukan wajib. Lah mendengarkan Quran macam-macam itu hadis yang pertama itu juga dikatakan pahalanya sekian, pahalanya sekian, begitu loh. Eh, manistama ayat ila ayatin min kitabillah ya uh, barang siapa mendengarkan satu ayat saja dari kitab Allah maka uh, apa aqallahu apa uh, hasanatan mudho apa jadi pahala yang berlipat-lipat ya itu urusan usul fikih itu pokoknya menurut ulama mendengarkan orang itu sunnah Kalaupun ada yang mengatakan wajib itu tidak apa, tidak semua ulama mengatakan wajib. Nah, Fatihah itu di dalam sholat statusnya tidak hanya wajib, plus menjadi rukunnya sholat. Andai mendengarkan Quran itu wajib sekalipun, tapi nggak menjadi rukunnya sholat, kita masih lebih mementingkan wajib yang menjadi rukunnya sholat. Kalau saya nggak membaca Fatihah terus mendengarkan imam, oke lah saya melakukan kewajiban. Tapi kan menyebabkan sholat saya nggak terpenuh rukunnya. Tapi kalau saya ngotot baca Fatihah, lamun duso pisan karena nggak mendengarkan bacaan Quran. Tapi kan dalam rangka mengejar sesuatu yang lebih berat, ya wajib plus rukunnya sholat. gitu Nah, Orang hanya kehilangan wajib. Dan kehilangan wajib plus rukun. Itu kalau harus milih mending kehilangan wajib. Daripada kehilangan dua-duanya. Nih. Sik sah plus wajib Pokoknya yang paling enak kalau mereka pakai logika, kan jubir jenenge. Oh, kacau. sama. Diwakili imam. Ya. Maneng. Al-Fatihah. mendekati korban sing rezekine akeh sing gak nyicil utang korban kalau rezekinya longgar sama nggak korban sama sekali itu Nabi mengancam ya nggak ikut nggak usah ikut sholat id Bayangan saya itu kan mereka banyak yang jadi ternak atau sahabat itu punya apa? Punya ternak banyak, mereka jadi peternak. Kambingnya banyak, untanya banyak, sapinya banyak, sugih nggak mau kurban. Itu kayaknya ambune ambu wedus tok. Lah karena ambu wedus tok Nabi melarang, jangan ikut salat itu. Ambune kaya. Ya, Ambune ah, gak wedhus. Nah, Nabi sudah meninggal. Saya khawatir kalau itu nanti disabdakan Nabi di hari kiamat. Ini, Nabi bersama orang-orang yang berkorban dan sholat id. Jangan pengen melok-melok di situ. Jangan. Sampean nggak pernah korban ambune kayak wedes. Jangan ikut-ikut rombongannya orang yang sholat id itu lebih berat lagi. Makanya menurut madhab syafi'i kurban itu sunnah muakat bagi yang longgar, bagi yang mampu. Bapak bapak Nah, yang enggak kurban nanti hari raya kurban bisa kenggasek. Itu kalau orang awam sulit nagar-nagar itu. Saya sendiri kepada bahasanya orang awam itu tidak menghukumi nadar kecuali memang nyata-nyata nadar. Nyata nadar, le anakku waras, le anakku lulus, aku korban. Janji kan? Nadar, nadar asli. Terus di sana itu wong pakai eh, pakai fi'il madhi. Ojo mok senggol iki. Eh, Ja'al tuhada uthiyatan. Iki wis tak dadekne korban. Kan begitu. Itu yang jadi nada. Saya memandangnya karena ada fi'il madhi yang yufidul jazm itu. Pasti. Jadi bahwa itu akan dijadi korban itu gak mekur cita-cita tok, gak mekur karep tok, tapi memang pasti. Ja'al tuhada apa? Udhiyatan. Ini sudah tak jadikan kurban. Nah, sedangkan orang Jawa itu mekur ngandani dong Nanti kan neng pasar kau bawa tuh wedhus arep tak di kurban arep. Nah mustakbal itu kan ya enggak jahazem Itu saya enggak menghukumi. nama nada Karena kalimatnya bukan mati. Dan wong Jawa enggak mengenal mati mudore. Mustakbal. Lagi apalagi kita nggak pakai fi'il mandi-mandi begitu. Bu. Nah, lah ya. Tapi wong Jawa kan nggak ngomong niki korban kula. Napa ajeng tumbas sedul sekamane apa ajeng tumbel korban. Aman nek bahasa Jawa sih aman. Nah, lagi. Sakno wong awam. Wes awam kesandung-sandung bisa. Nggih. Sedekah mawon. Ya. Nggih. Lagi ini niku memahaminya kalaupun nggak sah kurban kan sah sodakoi. Lagi, wis beres. Eh padha karo kurban yang sekolahan urunan ya orang sah kurban ya sah sedekah. Ya, cuma hukumnya kalau itu tidak hukum, tidak kita hukumi sah sebagai kurban, hanya sedekah kan pembagiannya lebih luas. tambahin nah lek gua tak kompoi wong nggih nggih bae nang gue dadi sedekah ya tambahin nak bagine nggih lah